Bismillah. Yang selanjutnya yaitu harful jar hatta. Bimakna ila. <clears throat> hatta di sini bermakna ila. Dan fungsinya hatta ingat hatta itu hanya berfungsi menjerkan isim zohir setelahnya dan tidak bisa menjerkan domir berbeda dengan beberapa huruf jar yang lain. Kalau hatta itu hanya menjarkan isim zohir setelahnya dan tidak menjarkan isim domir atau tidak menjarkan domir setelahnya. Maknanya itu adalah ilah, dia bermakna ilah atau intiha ulgoya. Ilah di sini maksudnya intihaul goya yaitu berakhirnya tujuan. Jadi akhir dari sesuatu ketika ditunjukkan menggunakan hatta ya di situ yang terakhir gitu, tidak ada setelahnya lagi. Karena seperti kemarin kan ilah kan ada juga beberapa macam maknanya kan, ada nihayatul makan atau ada nihayatul zaman. Ya. Nah. di sini nanti hatta di sini itu menunjukkan makna ilah yang intihaul goya yang akhir dari sebuah perkara berakhir di setelah hatta. Tidak ada setelahnya lagi gitu. Seperti contoh, salamun hiya hatta matla'il fajar. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajar. Hatta di sini menjerkan kata matla'i sebagai isim yang dimajrurkan, isim zohirnya. Dan ingat, hatta itu tidak bisa menjerkan atau memajrurkan domir. Dia hanya bisa masuk pada isim zohir saja. Ini bermakna ilah ya. makna yang kedua dari makna hatta yaitu bermakna taklil. Sebab atau alasan. Seperti syari butuh hatta asiha. Namun kalau nanti dia bermakna taklil itu adalah hatta yang masuk kepada fi'il mudhari. Ya. Kalau dia yang masuk kepada isim itu bermakna nihaya apa? intihaul goya. Ya, akhir dari sebuah tujuan. Kalau nanti bermana taklil, itu biasanya masuk kepada fi'il mudhari. Jadi ingat, hatta itu punya dua makna ya. Kalau masuk pada isim, dia bermakna taklil, eh bermakna intihaul goya, akhir dari sebuah tujuan. Tidak ada lagi setelahnya. Dan yang kedua, <clears throat> bermakna ta'lil sebab ya seperti syarib tu ad-dawa saya minum obat hatta asiha dikarenakan saya ingin sehat itu dikarenakan saya ingin mendapatkan kesehatan maka saya meminum obat ini makna hatta yang populer yang bisa diketahui kalau nanti masuk pada isim bermakna intihaul goya kalau masuk pada fiil maka bermakna ta'lil Kemudian <clears throat> harful jarri rubah Yang ke-12. Huwa harfu jarrin syabihun bizaid. Dia adalah huruf jar yang menyerupai huruf tambahan. Ya. Menyerupai <clears throat> huruf tambahan yang tambahan. Wala yajurru illan nakirata faqat. Dan ingat ya, Rubba itu tidak menjerkan isim setelahnya kecuali isim setelahnya itu harus isim nakiro saja. Jadi apabila isim setelahnya itu adalah isim ma'rifat, maka tidak bisa dijerkan dengan rubba. ingat itu diantara hukumnya ya hukumnya rubah tidak menjarkan isim setelahnya kecuali isim itu adalah isim nakiro seperti perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rubah kasiatin fit dunya ariyatun fil akhirah bisa jadi wanita itu berpakaian di dunia namun dia akan telanjang di akhirat ya dia akan telanjang di akhirat atau sedikit sekali ya orang yang wanita yang ketika di dunia dia itu berpakaian dan ketika di akhirat dia itu memakai memakai pakaian Kemudian tambahannya masalah rubah. Perhatikan masalah rubah. Tadi di antara hukum ruba, isim setelahnya harus nakiro. Terus hukum berikutnya terkadang kemasukan ma. Itu hukumnya ya. Isim setelahnya itu harus nakiro. Kemudian terkadang kemasukan ma. Ma ini namanya ma zaida Nah, kalau kemasukan ma pada waktu itu isim setelahnya biasanya isim ma'rifat. Paham? Yang ketiga nanti ditulis yaitu kalau kemasukan ma rubah ini tercegah dari beramal. Sehingga ruba tidak memajrurkan isim setelahnya. Ya, ruba tidak memajrurkan isim setelahnya. Kalau kemasukan ma. Selanjutnya kita masuk pada al mudhofu ilaih. al mudhofu ilaihi hiya alaqatun baina ismaini wa bainahuma harfu jarrin muqaddarin atau muqaddarun yulzimu jarrul ismi asani. Ya. Mudhof ilai itu adalah ala qatun baina ismain adalah ungkapan kepada dua isim yang memiliki alako, memiliki keterkaitan. Ya. Dua isim yang dia itu memiliki ikatan. Jadi, mudhof ilahi itu adalah sebuah ungkapan yang dibuat atau yang disusun untuk dua isim yang dua isim ini memiliki ikatan. wabainahuma harfu jarin. Dan antara dua isim ini itu ada huruf jer yang ditakdirkan di tengah-tengahnya. Jadi antara isim yang pertama dengan isim yang kedua itu sebenarnya ada harfu jarin yang ditakdirkan kepada keduanya. Paham? yulzimu jarol ismi asani. Yang mana nanti karena di situ ada huruf jar, kan tadi dikatakan ada huruf jar yang ditakdirkan ya, harus kita takdirkan ada. Meskipun secara zohir tidak terlihat ada gitu. Namun harus ditakdirkan ada. Yang mana mengharuskan dari adanya huruf jarnya tadi, jarol ismi asani. Itu memajrurkan isim yang kedua. Karena antara dua isim ini di tengah-tengahnya ada huruf jer, maka mau tidak mau isim yang kedua itu harus dibaca majrur. Nggak mungkin isim yang pertama gitu. Nggak ada nggak ada tuh amil yang mengamili makmul yang di belakang itu nggak mungkin. Amil itu mengamili makmul yang setelahnya. Makanya yang menjadi korban adalah isim yang kedua, isim yang kedua. Ya itulah mudhof ilaih ya yaitu sebuah ungkapan untuk dua isim yang memiliki ikatan, memiliki hubungan, memiliki keterkaitan. Ya, yang antara kedua isim ini itu ada huruf jer yang ditakdirkan. Antara isim yang pertama dan isim yang kedua, antara keduanya ini ada huruf jer di tengah-tengah yang ditakdirkan. Yang mana konsekuensinya karena ada huruf jer tersebut yulzimu jarul ismi sani mengharuskan untuk menjarkan isim yang kedua. Tuntutannya itu harus isim yang kedua itu di, dijarkan. Seperti contoh, haza babu khosabin. Al-ismu al-awwalu fil, fil misal, isim yang pertama pada contoh di atas, huwa babun, itu adalah babun. Wal ismu sani huwa khosabin dan isim yang kedua itu khosabin. Wabainah zainil isma ismaini harfu jarin muqaddarun. Dan di antara dua jar, dua dua isim ini ada huruf jar yang ditakdirkan. wahwa min dan huruf jarnya itu adalah min. Wa asluhu dan asal katanya haza babun min khusyabin. Ini adalah pintu yang terbuat dari kayu. Ya, ini adalah pintu yang terbuat dari dari kayu. Nah, jadi kenapa misalkan ada yang bertanya, kenapa setiap mudhof ilahi itu pasti harus dibaca majrur? Ya karena di, sebel, di antara mudhof dan mudhof ilahi itu ada huruf huruf jer dan setiap kata yang terletak setelah huruf jer maka dia itu harus dibaca majrur. kalimatu khosabin tu'rabu mudhofan ilaihi majruron. Adapun kata khosabin dia di i'rab mudhaf ilai dan selalu dalam keadaan majrur. Walamatu jarrihi al-kasratu dan tanda jarnya itu menggunakan kasrah. Ya, dan tanda jarnya itu menggunakan menggunakan kasrah. Sekarang lihat huruful jarri al-muqaddarati atau al-muqaddaratu bainal mudhofi wal mudhofi ilai. Sekarang huruf jar yang ditakdirkan antara mudhof dan mudhof ilaihnya. Jadi di sini ada disebutkan tentang tiga ya. Tiga huruf jar yang ditakdirkan di antara mudhof dan mudhof ilaihnya. Yang pertama min. Min ini nanti ada ketentuannya. Fungsi kita mentakdirkan min pada mudhof ilai itu kalau dalam kitab yang lain disebutkan idofa menggunakan min ada dua ketentuan nanti. Yang pertama untuk menjelaskan jenis. Untuk menjelaskan jenis dari mudofnya. Seperti contoh kita tadi ya, هذا باب خشب Atau yang kedua, apabila mudofnya berbentuk bilangan. ini fungsi menggunakan min. Ya. Yang pertama, fungsi menggunakan min itu kapan kita bisa mengetahui ya ini kapan ini menggunakan min atau menggunakan ila atau menggunakan lam. Ya, menggunakan min atau menggunakan lam atau menggunakan fi. mudhof ilai ditakdirkan huruf jermin apabila fungsi mudof ilahi itu untuk menjelaskan jenis mudofnya. Terbuat dari jenis apa dia? Ah ini, maka di situ kalau kita tahu di situ berfungsinya untuk menjelaskan jenis, maka mudof ilah yang ditakdirkan di situ adalah min. Huruf jar yang ditakdirkan ya seperti haza babu khosyabin. Nah, ini adalah pintu kayu, maksudnya pintu yang terbuat dari kayu. Maka berarti kalau begitu di situ ada huruf jernya min. Haza babun min khosabin. Atau seperti di buku kita contohnya, haza komisu kotonin, Wat takdiru haza komisun min kotonin. Ya. Ini adalah baju komis, baju yang terbuat dari kain wol. Ya, di sini dia menjelaskan jenis dari mudofnya. Terbuat dari apa baju itu? Terbuat dari apa pintu itu? Paham? Maka nanti huruf jar yang ditakdirkan itu adalah min. Yang kedua, kita bisa mengetahui mudof antar eh, antar mudof dan mudof ilai itu ditakdirkan min di tengah-tengahnya itu yang kedua salah satu caranya adalah apabila mudofnya itu berbentuk bilangan. Maka mudof ilainya majrur pasti dikarenakan huruf jer min. Seperti jaa salah satu rijalin. Rijalin di sini dibaca majrur sebagai tamyiz dari salah satu. Ya, namun di satu sisi dia juga tuh sebagai salah satu dianggap sebagai mudof. Maka lihat rijalin di sini majrurnya dia itu dikarenakan min telah datang tiga orang. Paham ini bilangan berarti ya. Maka mudhof ilaihnya ini pasti adalah huruf jarnya adalah min. Ai jaa salah satu min rijalin. Tinggal kita lihat nanti mudhofnya. Fungsinya apa? Ataukah adakah bilangannya mudhof berbentuk bilangan? Kalau ada, maka kalau begitu yang menjadi huruf jarnya di situ adalah min. Kemudian yang kedua allamu. Allamu huruf jar lam. Seperti hadhi sayyaratu tariqin. Ini adalah mobil karena di situ kita takdirkan lam ya, maka lam kan di antara maknanya adalah milkiyah berarti ini adalah mobil milik torik. Ya, ini adalah mobil karena di situ kita takdirkan lam, maka kita terjemahkan lamnya gitu. Milik torik. Ya. Wa saya rotun litori litariq dan takdirnya adalah ini adalah mobil milik Torik. Nah, di sini perhatikan dari semua mudhof ilai kebanyakannya itu majrurnya itu dengan lam. Itu paling banyak mudhof ilai majrur itu karena lam. Makanya definisinya lam ini nggak disebutkan karena memang kebanyakannya seperti itu gitu. Maksudnya kebanyakan mudhof ilaih yang kita dapatkan dia itu terbentuk dari lam huruf jar lam. Paham? Itu yang pertama. Itu yang kedua ya, lam. Kalau dalam kitab yang lain disebutkan ya bahwasanya lam ini termasuk huruf jar yang paling banyak ditakdirkan kepada mudhof ilaih. Adapun kalau min itu tujuannya tertentu gitu. Ya, tujuannya tertentu. Nah, sekarang fi. Fi kapan ditakdirkan majrur eh, mudhaf ilaihnya itu ditakdirkan huruf jar fi? Syaratnya nanti dicatat apabila mudhof ilaihnya itu berbentuk zorof. Ya, apabila mudhof ilaihnya itu berbentuk zorof. Itu yang pertama.

Atau kalau dalam contoh yang lain, bal makarullahi bal makarul laili wan nahari. Di situ dicontohkan makarul lay, makarul laili. Al-lail itu termasuk zorof. Ya. Jadi biasanya biasanya ya mudhof ilaih yang berbentuk zorof itu takdir huruf jernya itu fi itu biasanya Ya, mudhof ilaih yang berbentuk zorof itu biasanya takdir huruf jarnya itu fi. Ini tentang takdir pada mudhof ilaih yang mana antara mudhof dan mudhof ilaih itu ada harfu jar yang ditakdirkan. Yang berikutnya mayuh min ajlil idofa. Apa yang dihapus, yang dibuang dikarenakan sebab idova. Kalau terjadi idova terjadi mudof-mudof ilai, itu akan ada hukum-hukum yang dibuang di dalamnya. Yang pertama at-tanwinu, yaitu terbuangnya tanwin. Kalau sebuah kata asalnya menjadi memiliki tanwin, ketika dia dalam posisi mudof, tanwinnya itu harus dibuang itu ya ketika sebuah kata itu dalam posisi mudof, sebuah kata memiliki tanwin maka ketika dia dalam keadaan mudof, tanwinnya itu harus dibuang dan tanwin ini sudah masyhur kita sebutkan ada takliknya di bawah itu at-tanwinu huwa nunun sakinah Tanwin itu adalah nun yang disukun talhiku akhirul ismi yang mengikuti akhirnya sebuah isim nutkon secara pengucapan. Jadi kalau sebuah isim kita ucapkan, maka seolah-olah di akhir katanya itu ada nun yang dibaca sukun. Kita bun ada nun sukun, masjidun ada nun sukun, baitun ada nun sukun. Secara lafaz, secara pengucapan. Wa la khotton, namun tidak secara penulisan. Kalau ditulis tidak ada nun sukunnya. Kalau diucapkan ada nun sukun, kalau ditulis tidak ada nun sukun. Wa yumkinu an nushiro ilaihi bil dhammataini awil fathataini awil kasratain. Dan memungkinkan bagi kita untuk memberikan isyarah sebagai pengganti dari nun sukun itu maksudnya dengan menggantikan dua doma, dua fathah atau dua kasro. Kalau ditulis ya, kita tulisnya itu menggunakan dua doma, dua fathah atau dua kasroh. Namun kalau diucapkan, maka seolah-olah yang berbunyi itu adalah nun sukun. Nah, itulah tanwin. Nah, ini termasuk yang dibuang. Seperti haza kitabun, kitabun tanwin. Qara'tu kitaban, kitaban dibaca tanwin. Al-qalamu ala kitabin. Nah, ala kitabin, kitabin juga majrur nulahizu anna kalimata kitabun zaharat tanwinu fil misa fil amsilati sabiqah. Nah, perlu kita ambil pelajar, perhatian bahwasanya kata kitabun itu terlihat tanwinnya pada contoh yang telah berlalu. Ya. Kata kitab itu terlihat zaharat tanwin, tanwinnya itu terlihat. Faiza ja'at kalimatu kitabin al-mutakar al-mutakarriratu mudafatan. fa inna tanwina yuhzafu wujuban. Maka bila apabila ada kata kitab itu datang ya dengan bentuk terulang mudafatan yang keadaannya itu sebagai mudhaf fa inna tanwina maka tanwin pada kata kitabun tadi yuhzafu wujuban wajib dihapus Ya, wajib dia dihapus. Hakaza, seperti ini nih contohnya katanya. Haza kitabullahi qara'tu kitaballahi alqalamu ala kitabillahi. Pada aslinya kitabun, kitaban, kitabin. Namun ketika dia menjadi mudhof, maka tanwinnya itu wajib dibuang. Itu hukum yang sudah ma'ruf sebenarnya ya. Ya, isim yang dalam posisi mudhof itu tidak boleh dibaca tanwin. Padahal aslinya dia memiliki tanwin. Namun tanwin itu terbuang. Yang kedua sekarang. Nunul musanna wajam jam'il muzakkari salim. Nun pada isi musanna dan jama' muzakkar salim. Ya. Jama' muzakkar salim dan isi musanna itu kan diakhiri dengan nun. Ya, dalam keadaan rofa atau dalam keadaan nasab nanti sama-sama diakhiri nun, waw dan nun atau ya dan nun atau alif dan nun dan ya dan nun. hanunnya ini nanti terbuang. Seperti lihat hazani kitabani haula'i muallimuna. Ini adalah dua kitab, mereka itu adalah para muallim, para guru. Fa innan nuna tuhzafu indal idhofah. Seperti hazani kitaba at-talibi haula'i muallimu misra haitsu huzifat an-nunu limaji'il mudhafi ilaihi ba'da kullin minhuma. Ya, ba'da kullin minhuma. Maka nunnya dibuang ketika dia dalam posisi mudhaf. Ya, seperti kitabani menjadi kitaba at-talibi. Nunnya dibuang. Ya. Kemudian muallimuna menjadi muallimu misro. Nunnya pun dibu dibuang. <sniffs> ya. Haisu dari sisi huzifat an-nun, nunnya itu dibuang lima ilmu dofi ilaihi ba'da kullin minhuma. Karena datangnya mudhof ilai pada setiap keduanya. Ya, setiap kata tadi kita <sniffs> kitaba dan muallimu karena setiap setelah keduanya ada mudhof ilai, maka nunnya itu dibuang. Wa mislu qawlihi ta'ala tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, dalam surah Al-Masad kata Allah Azza wa Jalla tabbat yada abi lahabin wa tabb. suhu huzifat an-nunu min yada wa asluha tabbat yadani. Wa huzifat an-nunu min ajli al-idhafah. Nun dibuang dikarenakan dia dalam posisi mudhaf. Dan ini ma'ruf insyaallah sudah kita pahami. Ya, nun pada isi musanna dan jamak muzakkar salim kalau dia dalam keadaan mudhof maka nunnya itu wajib dibuang. Isi mufrad kalau tidak kemasukan alif lam menggunakan tanwin, namun kalau kemasukan alif lam eh namun eh, menggunakan tanwin, namun kalau dia mudhof tanwinnya itu dibu dibuang. Wa qauluhu ta'ala dan seperti perkataan Allah Azza wa Jalla, "Inna mursilun naqati fitnatan lahum was wastabir." Khuzifat an-nunu min mursiluna. Aslinya itu mursiluna. Li'annaha jam'u muzakkarin salimun min ajlil idhofah. Dikarenakan dia posisinya itu sebagai jama' muzakkar muzakkar salim. Jadi aslinya mursiluna. Ya, itu aslinya. Namun karena posisinya mudhof maka menjadi mursilu. Paham? Ya, ini adalah dua hukum ya. Kalau dalam kitab yang lain disebutkan ada hukum yang ketiga yaitu alif lam. Dan ini sebenarnya nggak terlalu penting gitu. Setiap kata yang memakai alif lam, kalau dia dalam posisi mudof, alif lamnya harus dibuang. Seperti alkitabu. Kalau dia dalam posisi mudof, kitabullahi, alif lamnya harus dibuang. Nggak boleh dibaca alkitabu kitabu Allahi, itu nggak bisa. Itu dalam kitab Mausua ya, sama pengarangnya ini juga. Cuman dalam pembahasannya yang lebih luas, beliau menambahkan alif lam ya alif lam setiap kata yang memakai alif lam kalau dalam keadaan mudhof maka alif lam tersebut harus dibuang jadi ada tiga yang dibuang tanwin nun pada isi musanna dan jamak muzakkar salim dan alif lam Baik ya, Anda cukupkan dulu. Kita lanjutkan pada hari Rabu Insyaallah Di